Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. pada seri yang ke-9 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Mulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubi sebagai Resi Amista, Juni sebagai Kisura Praba, Sunario sebagai Langkan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anti Wulan tengah menjadi cemas karena kakangnya Raden Sakapal Waguna ditawan oleh kelompok Prabu Sora. Ia merasa belum mampu untuk membebaskan kakangnya dengan menggempur mereka secara terang-terangan dan beradu dada. Sementara itu di muka gua persembunyian kelompok Prabu Sora. Ayo katakan anak muda, apa yang terjadi dengan dirimu? Ayo, mengapa kau terluka parah seperti ini? Aku terjatuh dari tebing di pinggir barat hutan ini. Dan kemudian, oh, aku merangkak hingga ke tempat ini. Oh. oh. Kau masih juga tidak mau berterus terang. Oh, oh. Ayo, berterus teranglah. Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Apakah kau telah bertempur dengan seseorang? Dan apakah kau berada di hutan ini bersama dengan kawanmu? Raden Sanjaya atau wanita yang datang bersamamu? Jika memang dia tidak mau menjawab, biarlah. Biarkanlah. Sebentar lagi, jika kesehatanku pulih, aku aku yang akan mengorek keterangan dari mulutnya dan sekaligus mengorek isi perutnya. Jagalah dia baik-baik. Baik. Bagaimana keadaanmu sekarang, Amista? Tubuh hamba kini telah menjadi segar. Dan kesehatan serta tenaga hamba telah pulih sebagian. Mungkin malam nanti, jika hamba beristirahat terus, akan kembali seluruh tenaga hamba. Hmm, iya. Sebaiknya nanti malam saja kau beristirahat. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Kemanakah tujuan kita ini, tuanku? Pergi sejauh-jauhnya dari wilayah Galuh. Dan di tempat yang baru, kita akan memikirkan rencana kita selanjutnya. Lalu bagaimana dengan Indra Prasta? Hmm, kita tidak mungkin kembali ke sana. Biarkan saja. Anakku dapat mengurus kerajaan itu dengan sebaik-baiknya dan tanpa kehadiranku di sana. Indra Prasta justru akan menjadi aman. Sanjaya tentu tidak akan mengganggu Seruni putriku. Kita berangkat beberapa saat lagi. Bersiaplah, Mista. Jaga baik-baik tawanan kita itu langkan. Baik, Tuanku. Kau benar-benar keras kepala, anak muda. Kau membuat aku jadi kehilangan muka di hadapan pagina Berhenti, Langkan. Ada apa? Kenapa kau menghentikan pekerjaanku? Pekerjaanmu saat ini adalah menjaga tawanan itu. Bukan memukulnya lagi. Ah, jika aku mau memukulnya, apa hakmu? Ingat, saat ini kau bukan lagi seorang patih Kau tidak mempunyai kekuasaan apapun. Jangan coba-coba melarangku. Aku akan memukul ataupun membunuh bukan urusanmu. Apa muka anak muda ini? Langkan, kau benar-benar biadab. Oh, setan kau Suraprabha. Hmm. Apakah orang itu perlu aku beri ajaran kakang? Aku sanggup untuk membuatnya merangkak di hadapan kakang. Biarlah Adi Soma. Kau jagalah saja dia. Aku akan menghajar anak muda ini. Hajar anak muda itu, Kakang. Aku akan menjaga orang tua itu. Wah, rasakan ini anak muda celaka. Ki Suraprabha memandangi Langkan dengan mata yang merah membara. Rasa-rasanya ingin sekali ia menubruk dan menyerang murid segero ireng yang tidak lagi memandang dirinya sebagai seorang pimpinan. Akan tetapi, mengingat akan baginda yang sangat memerlukan mereka, Ki Surapraba mengurungkan niatnya dan kemudian melompat meninggalkan langkahnya yang mengumbar nafsu dan amarahnya pada Raden Sakapal Wakuna. itu tanpa setahu mereka, dari semak-semak belukar yang rimbun, sepasang mata memperhatikan semua kejadian di muka gua itu. Setan. Dewa, apa yang harus aku lakukan saat ini? Haruskah aku keluar dan menolongnya? Tapi tidak mungkin Prabu Sora dengan mudah akan dapat mengalahkan diriku Ia berada dalam keadaan sehat Sedangkan aku Keadaanku saat ini oh, Untuk menghadapi tiga orang segoro ireng pun Belum tentu aku sanggup Itu Itu Prabu Sora dan Desi Amista Sudah keluar kembali dari gua persembunyiannya. Oh, mereka telah berkumpul dan Kakang Saka berada satu kuda dengan murid dari Segoro Iln itu. Hmm. Aku akan mengikutinya kemanapun mereka pergi. rasa sakit. Ah, aku, aku harus mendapatkan kuda untuk mengejar mereka. A ah, atau, atau aku akan semakin jauh tertinggal olehnya. Ah, biarlah, akan kutunggu di sini. Ah, ah, aku akan memberikan antingku ini, perhiasanku ini, dan juga gelang ini. Kukira cukup sebagai penukar kuda. Ah. Mudah-mudahan saja ada penunggang kuda yang lewat di tempat ini. mencari tempat yang cukup baik untuk beristirahat. Carilah sesuatu untuk dimakan, Surah, hmm? dan kau juga langkan. Setelah beberapa saat mengisi perut, kita akan lanjutkan perjalanan hingga hari menjadi gelap secara utuh. Ah, marilah turun dan beristirahat Anista. Oh, tempat itu baik sekali untuk beristirahat, tuanku. Di atas bebatuan, di pinggir sungai. Iya, kau benar. Marilah kita ke sana. akan pentingnya kesehatan dan kepulihan tenaganya, memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk bersemedi mengembalikan tenaga saktinya. Dua orang adik seperguruan Langkan menjaga Raden sekapal Wakuna. Sedangkan Langkan dan Kisura Praba menerobos masuk ke dalam hutan untuk mencari hewan buruan. terus-menerus. Uh, Baginda Prabu Sora sudah semakin jauh terseret arus golongan hitam. Kedatangan Resi Amista dan juga murid-murid dari Segoro Irang membuatnya menjadi terbiasa dengan berbagai bentuk kebiadaban. Aku tidak bisa lagi mengikutinya. Oh, sekaranglah saatnya. Yeah. Aku akan mencoba untuk melarikan diri meninggalkannya. Tapi sebelumnya, Aku harus menolong kesatria muda sahabat dari Nona Wulan. oh, aku harus kembali segera. Sementara anak muda itu hanya diawasi oleh dua orang murid Segoro Irang. dengan serangan yang mendadak, aku yakin aku akan dapat membuat kedua orang murid Segoro Ireng itu tidak berdaya. Mudah-mudahan seranganku pada dua orang itu tidak akan menimbulkan suara yang mencurigakan. Eh, jarak yang cukup untuk melancarkan serangan ganda. Hup! Hmm. Ada apa itu di sana, Soma? Telaga. Telinga Baginda cukup tajam. Oh, hamba tuanku, Hamba mendapatkan seekor babi yang gemuk. Binatang ini masih bergerak melawan. Hih, hih. Kisura Praba yang sudah menjadi kepala basah segera membinasakan dua murid Segoro Irang dan kemudian mengangkat perlahan-lahan tubuh Raden Sakapal Waguna ke atas kuda. Sementara itu, Raden Sakapal Waguna menyaksikan semua itu dengan pandangan keheran-heranan. Ia tidak mengerti dengan situasi yang tiba-tiba saja berubah. Oh, kembalilah ke arah selatan. Kawan wanitamu menunggumu di sana. Dia juga dalam keadaan lemah. Aku akan menahan langkan murid segoro irang lainnya. Berhati-hatilah kau. pemuda itu dihela oleh Raden Sakapalwakuna, seakan-akan mengerti akan kehendak tuannya. Kuda itu berjalan setindak demi setindak. Sementara itu Langkan yang kembali mencari hewan buruan menjadi terkejut ketika melihat seekor kuda menjauhi dari tempat peristirahatan Prabu Sora. Belum lagi ia sempat berteriak, sebuah pukulan yang keras menerpa tubuhnya. Iya. Oh, oh. Ah, siapa kau? pengecut, biadab, kiranya engkau... Iya, Setan, pengecut, pengkhianat, kau akan mendapat hukuman dari Sri Baginda. Arhanti, iya. iya. iya. apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa kalian bertempur kembali? Di mana tawanan Kisura mengkhianati kita, tuanku? Ia telah melepaskan tawaran kita. Anak muda itu lari ke arah sana, tuanku. Kau jagalah pengkhianat itu, Amista. Aku akan mengejar tawanan kita. Ya! Suraprabha yang merupakan pembantu utama dari Prabu Sora pada beberapa tahun yang lalu, pada masa mudanya, adalah seorang gembong perampok yang amat ditakuti dan mempunyai banyak pengikut di sekitar hutan Panawangan, Raja Desa, dan Rancah. Kini menghadapi serangan-serangan ganas dan tidak mengenal aturan dari murid Segoro Ireng, sikapnya menjadi berubah sebagaimana dahulu. sikapnya. Aku adalah seorang bajingan, seorang pemimpin bajingan. Aku telah menjadi besar sebelum kau belajar sejurus kepandian pun langkan. Ayolah, kita lanjutkan pertarungan kita. <laughs> Kau boleh mengaku dirimu seorang pemimpin bajingan ataupun pemimpin kerombolan perampok. Tapi yang kini berada di hadapanmu adalah murid Sekoro Ireng. Oh. Yang mampu membuat pimpinan pacingan seperti dirimu merangkak meminta ampun di hadapanmu. Hmm. Kita lihat saja, Langkan. Iya, iya. Iya. Langkan. Tendangan oh. kakinya sangat berbahaya. Iya. Jangan khawatir, Tuan Kursi. Lihat saja nanti. Iya. Iya. iya. Pertempuran antara Kisura Praba dan murid dari perguruan Segoro Ireng terus berlangsung dengan serunya. Peringatan resi Anista tidak dikubris oleh Langkan dan beberapa saat kemudian Yeah! lepas dari Kisura Praba dengan telak mengenai pinggang Langkan dan murid dari perguruan Segoro iran itu terlempar jatuh keluar arena. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Promah dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Andeng Mulan. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Idris Apandi sebagai Ranghyang Sora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Juni sebagai Kisura Praba, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisura Prabha berhasil membebaskan Raden Sakapal Wakuna. Akan tetapi, ia sendiri tidak berhasil melarikan diri dan kini terlibat pertempuran dengan Langkang, salah seorang murid perguruan Segoro Ireng. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, ia berhasil menendang jatuh lawannya. berikan aku jalan, Tuan Resi. Oh, oh, kau... Kau tidak boleh meninggalkan tempat ini, Kisura. Oh. Kau telah melakukan kesalahan besar. Berlututlah. Berlutut. Dan mintalah maaf padaku. Mungkin aku akan dapat mengurangi hukuman untukmu. Berlututlah. Thank ilmu hitam. Ilmu hitam. Oh, aku, aku tidak boleh menyerah. Aku, aku akan tinggalkan tempat ini. Resi Amista yang telah mengenal gelagat kurang baik untuk kesehatannya membiarkan saja Kisura Praba meninggalkannya. Akan tetapi, belum lagi hilang bayangan Kisura Praba. Nampak sebuah bayangan bagaikan Sri Gunting memotong lari Kisura Praba. Dan sesaat, bayangan itu menuju ke hadapan Resi Amista sambil memondong tubuh Kisura Praba yang telah tak berdaya. yang sudah kau lakukan, Amista. Hmm. untung saja tuanku kembali tepat pada waktunya. Suraprabha telah membunuh dua murid Segoro Ireng dan melukai satu lainnya. Kenapa kau melakukan perbuatan itu, Suraprabha? Kenapa? Ampun, Tuanku. Ampun beribu ampun. Tuanku boleh membunuh hamba, boleh menggantung hamba. Hamba memang bersalah. Hukumlah hamba. Hmm, iya, hmm, iya. Aku pasti akan memberikan hukuman. Tapi katakanlah kenapa kau sampai mengkhianatiku? Hmm? Kenapa kau berbuat seperti ini? Siapakah anak muda tadi? Keluargamu kah? Sahabatmu? Ah. Anak muda itu bukanlah apa-apa hamba. Lalu mengapa kau berbuat aneh seperti ini? Katakanlah. Hamba memang sudah bertekad. Hamba memang harus mati. Ya, harus mati. Karena bagi hamba lebih baik mati daripada harus mengikuti perjalanan ini dengan manusia-manusia biadab seperti itu. Seperti murid-murid Segoroireng. Mereka sangatlah keterlaluan sekali. Hamba tidak sanggup berjalan terus dan berdampingan bahu-membahu bersama mereka. Dan anak muda yang sudah tidak berdaya itu tidaklah ada artinya untuk kita siksa, untuk kita kuasai. Kau, kau gila, Sura. Bukankah kau tahu Anak muda itu adalah salah satu dari tiga pemuda yang telah menjatuhkan kekuasaanku. Apakah kau memang sudah lupa? Tidak, tuanku. Hamba tidak lupa. Tapi sesungguhnya lah, tidak ada artinya kita membawa dan menyiksa terus orang yang sudah tak berdaya. Suraprabha mempunyai pandangan yang tidak lagi sejalan, tuanku. Dia kini tidaklah sesuai bersama-sama kita lagi. Iya, sayang. Sayang, Suraprabha, Kau kini memang tidak sesuai lagi dengan kami. Pandanganmu sangatlah aneh. Karena itu pergi. Tinggalkanlah tempat ini. Oh, tuanku. Pergi cepat. Tinggalkanlah tempat ini. Oh, terima kasih atas pengampunan tuanku. Oh, selamat tinggal, tuanku. Hup! Kaba melesat meninggalkan Prabu Sora. Akan tetapi tanpa setahunya, Prabu Sora mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kemudian mengayunkannya kepada Kisro Praba. Dan seketika itu juga seleret cahaya kuning melesat mengejar bayangan Kisura Praba. Dan tanpa ampun lagi, laki-laki tua yang telah membantunya sekian belas tahun berteriak panjang dan kemudian jatuh ke bumi. Ah! kira anak muda itu masih belum terlalu jauh dari tempat ini. Marilah kita kejar Amista. Baik, tuanku. Ya. Ada apa, Amista? Apakah lukamu terasa sakit kembali? Benar, tuanku. Pertarungan dengan Ki Suraprabalah yang menjadi penyebabnya. Hmm, Ya. Kita beristirahat nanti setelah pemuda itu kembali berada di tangan kita. Uh, ayo, uh, tuanku, Langkan kelihatannya masih hidup. Tendangan dari Suraprabha hanya membuatnya tidak sadarkan diri. Hmm, ya yeah. biarlah dia pergi. Urusan kita adalah sangat berbahaya untuk orang seperti dia. Ayo, hiya, hiya, hiya. Thank you. Jika masih juga belum ada penunggang kuda yang lewat, aku akan kembali mengejarnya dengan berlari cepat. Ah, hei, ah, sepertinya aku mendengar suara derap seekor kuda menuju ke tempatku. Ah, bagus, aku akan merampas kudanya dan memberikan perhiasan-perhiasanku ini sebagai penggantinya. Ah, kuda itu semakin mendekat. Sejak aku menyeretmu turun dari punggung kuda, ah, bagaimana kau bisa berada di sini? Kisrah Prabu yang melepaskan aku dan memberitahukan kau berada di belakang rombongan Prabu Sora. Lalu di mana mereka? Mereka ada di belakangku. Kukira tentu sebentar lagi mereka datang kemari. Jika begitu, marilah cepat kita tinggalkan tempat ini. Pacu kudamu, Kakang. Kau naiklah ke belakangku. Tidak, Kakang. Aku masih sanggup untuk lari beberapa saat. Oh, tapi langkahmu itu bulan. Hup! Naiklah di Wulan. Atau kita tidak perlu meneruskan perjalanan ini. Keadaanmu belum baik untuk mengerahkan tenaga. Uh, uh, baik. Baiklah, Kakang. Hup! Oh, berpeganglah rat erat Hiya, hiya! Kuda ini bukan kuda yang baik untuk berjalan jauh. Kita berhenti di sini. Kita istirahat untuk menyembuhkan luka-lukamu itu. Oh, sebuah gua yang tersembunyi yang saat ini kita perlukan. Dan juga seekor kelinci gemuk untuk mengganjal rasa lapar kita. Tidak. Jangan adik bulan. Jangan membuat api kita akan dapat mengundang seseorang dengan asap ataupun bau daging panggangan itu. Oh, mereka pasti akan mengejarku. Ia sangat mencurigai kehadiranku di tempat ini. Ah, iya, jika begitu, aku akan mencari buah-buahan hutan untuk mengganjal perut kita ini, Kakang. Ya, kukira itu cukup baik. Hmm. Itu di sana di bulan. Ada sebuah gua. Ah, di mana, Kakang? Aku tidak melihatnya. Itu di balik gerumbul perdu itu. Tidak terlalu besar. Ayolah, kita lihat ke sana. Jika tidak melihat gerak seekor kelinci yang masuk dan menyuruh ke sini, tentu aku juga tidak akan melihat tempat ini. Marilah kita masuk. dan lagi cahaya matahari cukup masuk ke dalam. Beristirahatlah. Kita harus segera mengembalikan kekuatan kita. Iya, kita harus segera mengembalikan kekuatan kita. Bersemedilah kakak. Saya akan mencari buah-buahan untuk pengisi perut kita. Aku pergi tidak terlalu jauh. Berhati-hatilah. Raden Saka Palwaguna duduk bersila, memejamkan matanya dan memusatkan perhatiannya pada kekuatan dalamnya yang berpusat di sekitar perutnya. Hawa hangat yang bagaikan kerlip-kerlip di tengah tegalan luas mulai diolah. Dan sedikit demi sedikit, hawa di dalam tubuhnya semakin dirasa bertambah. Pemuda itu pun semakin jauh dan asik tenggelam dalam semedinya. Sementara itu, Anting Wulan telah kembali dengan buah-buahan segar di tangannya. Setelah meletakkan buah-buahan itu di hadapan Sembunyilah di sini, Amista. Aku akan mencari tawanan yang terlepas tadi. Sementara kau bersemedi, memulihkan kekuatanmu. Oh, terima kasih, Tuanku. Berhati-hatilah. Hmm, ingat, jangan tinggalkan gua ini. Kau akan mendapatkan susah dalam keadaan seperti ini. Aku pergi. tawananku itu. Agaknya ia adalah tawanan yang cukup penting sekali. Dia adalah orang terdekat dengan kemenakanku, Sanjaya. Hmm. Aku harus mendapatkan kembali dirinya sebelum hari menjadi gelap. persembunyian yang tepat untuk memulihkan kekuatannya. Aku akan memeriksa setiap gua yang kutemukan. Ya, aku harus berlomba dengan waktu. Anak itu akan tumbuh menjadi seekor singa jika kekuatannya kembali pulih. Kau teruslah bersemedi, Kakang. Biar aku yang akan menghadapinya. Berhati-hatilah, Wulan. Sebentar lagi, kekuatanku akan pulih seperti setiap kala. Tunggulah, Kakang. oh, oh berbahaya sekali. Ah, aku harus segera keluar dan menahannya. Adapun urusanku, itu tidaklah perlu kau ketahui. Sekarang, tinggalkanlah tempat ini. Atau aku akan menggemburmu lagi. <laughs> aku curiga dengan kehadiranmu di sini secara tiba-tiba, Nona. <laughs> Bersama siapakah kau di dalam sana? Hmm? Apakah ada orang lain di dalam gua itu? Tidak ada siapapun di dalam sana. Aku Aku sedang mencoba mempelajari sebuah ilmu baruku di tempat ini. Menyingkirlah Abu Sora. Hmm. Hehehe. Eh, eh. Aku tidak percaya dengan omonganmu. Hmm? <laughs> Pastilah kau menyembunyikan pemuda sahabatmu itu di dalam sana. <laughs> Tentunya kau tengah berusaha untuk mengobatinya. Hmm. Atau kau pun tidak berbeda dengan pemuda itu. Kau juga terluka sebagaimana dia? <laughs> Menyingkirlah Nona. Biar aku lihat ke dalam dan kemudian membawamu bersama-sama dengannya ke kota raja dan <laughs> aku akan membuat perjanjian baru dengan Sanjaya. <laughs> Karena aku tahu kau dengan pemuda itu adalah dua orang pembantu utamanya. Menyingkir. Tidak, Baik, jika demikian. Aku akan meringkus engkau dahulu, Nona. Hiap! Yap! kemudian menyerang Anting Wulan dengan serangan-serangan yang berbahaya. Dan seketika itu juga Anting Wulan terjejar mundur. Gadis muda murid dari Kiparang Pungkur itu tidak dapat menahan tenaga sakti dari Prabu Sora. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan pertempuran di mulut gua kecil tempat persembunyian Raden Sakapal Waguna? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.